Dijelaskan keutamaannya dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih Al-Adab Al-Mufrad. Babu Mashil mar'ati ra'sas sabi. Bab seorang wanita mengusap kepala anak kecil laki-laki. Yakni apa hukumnya? Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Abil Aswad. Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad. Qala haddathana Ibrahim ibn Marzuq al-Thaqafi. Ini dibaifkan. Qala haddathani abi Marzuq Al-Thaqafi. Wa kana li Abdullah ibn Zubair, dia dulu pelayannya Abdullah ibn Zubair, fa akhadahu al-Hajjaj min, kemudian diambil paksa oleh Hajjaj dari Abdullah bin Zubair. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi penguasa yang zalim kala itu. Qala berkata Marzuk al-Thaqafi, "Kana Abdullah ibn Zubair ba'athani ila ummihi Asma binti Abi Bakar." Dulu Abdullah bin Zubair pernah mengutus aku untuk menemui ibunya, yaitu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Faukhbiruha bima yu'amiluhum Hajjaj supaya aku memberitakan kepada Asma perlakuan hajat kepada mereka. Wa tad'uli wa ra'si. Maka Asma pun mendoakan kebaikan untukku dan mengusap palaku. Wa ana yauma idzin wasif dan saya ketika itu masih wasif yang masih anak-anak belum mencapai usia balik. Ini dhaif. Mauquf dhaif. Enggak dipakai barakallahu fikum. Adapun secara hukumnya seorang wanita yang mengusap kepala anak kecil laki-laki yang bukan mahramnya ini boleh dengan syarat. Ya Yajuz bisyurut. Yang pertama adalah wanitanya tua. Dalam riwayat ini Asma bintu Abu Bakar Siddiq sudah tua. Sudah tua, sudah berusia. Atau wanitanya tadi belum tua namun aman dari fitnah. Tidak ada kecondongan kepada anak kecil tadi. Dari khawatirkan fitnah muncul terkait dengan itu. Ketentuan yang lain adalah anaknya masih kecil. Dia sudah mumayyiz, tapi belum balik. Masih kecil. Barakallahu fikum. Dan ketentuan yang paling utama ialah al-amnu minal fitnah. Harus aman dari semua fitnah. Ya, tidak ada syahwat pada perempuan tersebut, pada sang anak atau sebaliknya, sang anak ada rasa kepada perempuan tadi. Semuanya aman. Ketika aman maka diperbolehkan sebab belum balik. Begitu pula barakallahu fikum sebaliknya. Laki-laki mengusap kepala anak kecil, wanita yang bukan mahramnya. Juga dengan ketentuan yang sama. Ya, wanitanya eh, atau perempuannya masih kecil, Barakallahu belum balik. Kemudian aman dari fitnah, tidak ada rasa antara keduanya barakallahu fikum. Ketika muncul fitnah baik pada perempuannya atau pada anak kecilnya atau pada orang lain yang menyaksikannya, maka nggak diperbolehkan karena khawatir terjerumus dalam perkara yang haramkan oleh agama. Maka ini semata-mata kasih sayang itu biasa di kalangan orang-orang Arab juga bahkan di kalangan kita semua orang-orang Jawa dan sekitarnya biasa ada anak kecil di kepala ini sebagai tanda rahmatus sogir menyayangi anak kecil sehingga tidak ada apa-apa di situ nah, ketika ada apa-apa maka tidak boleh namanya satu ah menutup celah kepada perkara yang mungkar barakallahu fikum adapun kalau dia mahromnya maka jelas diperbolehkan barakallahu dikarenakan tidak ada padanya perkara yang khawatirkan. Nah, ala kuli hal awan dari fitnah. Bab yang berikutnya lagi tentang masalah al-mu'anaqah. Qala rahimahullah taala babul mu'anaqah. Bab mu'anaqah. Mu'anaqah itu rangku, berangkulan Dua orang saling berangkulan uh, leher dengan leher begini di, ditempelkan. Dengan kata unukun itu leher, mu'anakah saling menempelkan leher ketika berjumpa. Namanya berangkulan. Namanya mu'anakah. Taib. Kita baca dulu riwayatnya, nanti akan dijelaskan insyaallah Allah tentang eh, ahkam hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو ذكي قال حدثنا همام بن يحيى العوضي عن القاسم بن عبد الواحد القاسم بن عبد الواحد عن ابن عن ابن عقيل محمد بن عبد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه وهو جابر بن عبد الله radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis kepada dia. Annahu balaghahu hadithun telah sampai kepada sahabat Jabir sebuah hadis an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seseorang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Jabir seorang sahabat. Sampai ke beliau sebuah hadis yang belum pernah dia dengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Rasul yang lainnya lagi. Ada sebuah hadis dia nggak tahu itu hasil apa. Dari sahabatnya Rasul juga. Maka kepingin untuk didengarkan langsung dari uh, orangnya. Kala fabta'tu ba'ira. Kata sahabat Jabir, saya pun membeli seekor onta. Fasyadattu ilai rahli syahra. Saya pun safar, bepergian menuju ke tempat dia selama sebulan selama sebulan. Hatta qadim tu Syam. Hingga aku masuk ke wilayah Syam tempat sahabat tersebut tinggal. Jabir di kota Madinah. Naik onta dari Madinah menuju ke Syam. Sekarang Syria dan sekitarnya itu. Zaman dulu naiknya onta sebulan penuh. Kalau sekarang naik pesawat dua jam setengah nyampe. Nah, ini pakai onta selama sebulan penuh. Fa'idha Abdullah ibn Unais. Ternyata orang tersebut adalah sahabat Abdullah bin Unais. Qala faba'athu ilaihi anna Jabiran bilbab. Saya pun mengutus seseorang menemui Abdullah bin Unais memberitahukan Jabir ada di pintu. Qala faraja'a rasul maka kembalilah sang urusan tadi. Dia mengatakan Jabir bin Abdullah Jabir putra Abdullah? Fakultu na'am. Betul. Jabir putra Abdullah. Di pintu sekarang ini. Pengen ketemu. Fakharaja fa'tanakoni. Maka keluarlah Abdullah bin Unais dari rumahnya dan merangkul aku. Ya, tanakoni. Merangkul aku. Kultu, saya langsung mengatakan kepada dia hadisun balagani lam asma'hu. Ada sebuah hadis sampai kepada aku, belum pernah aku dengarkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. an au, au Saya khawatir aku mati atau kamu mati. Saya belum tahu ini hadis. Sampai pada aku sekarang. Bayangkan satu bulan penuh safar dari Madinah menuju ke Syam hanya untuk satu hadis. Kira-kira itu berapa biayanya ya, kan? Nah, untuk makan aja berapa ya, Banda? Sebulan penuh. Itu baru berangkatnya, belum pulangnya lagi. Hanya untuk satu hari. kata salam. Allah berkata Abdullah bin Unais sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda eh, yahsyurullahu al-ibada awin nasa uratan ghurlan buhma. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hamba-hambanya, membangkitkan semua umat manusia di padang mahsyar dalam keadaan uratan tanpa sehelai benang pun. Ghurla dalam keadaan belum dikhitan. Buhma dalam mengatakan buhum, ada yang mengatakan buhum itu la syai'a ma'ahum, tidak membawa apapun. Ada yang mengatakan al-majhulun, tidak dikenal siapa mereka. Ada yang mengatakan uh, kulitnya mirip-mirip sama-sama warnanya. Tapi yang dibawakan sekarang yang pertama tadi tidak bersama uh, tidak membawa membawa apa-apa. Jadi Allah Azza wa Jalla nanti di Yomul qiyamah akan membangkitkan ya membangkitkan hamba-hambanya di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, belum khitan dan tidak membawa apapun. Kulna kami tanyakan buhma dalam keadaan buhum qal laisa ma'ahum syai. Buhum artinya tidak membawa apapun. Polos saya fayunadihim bi sautin yasma'uhu min bu'din. Lalu Allah Azza wa memanggil mereka dengan suara yang didengarkan oleh orang yang sangat jauh. Ahsibuhu qal, saya menduga beliau juga mengatakan kama yasma'uhu min qurb. Allah memanggil mereka dengan suara yang didengarkan dari jauh seperti mendengar dari dekat. Yang dekat, yang jauh sama-sama mendengarnya dengan jelas. Allah mengatakan anal malik sayalah raja la yanbaghi li ahadin min ahlil jannah yadkhulul jannah wa ahadun min ahlin nar yatlubuhu bimadlamah tidak boleh bagi siapapun dari ahlul jannah masuk ke dalam jannah sementara masih ada seseorang dari ahlun nar yang menuntut dia dengan sebuah keboliman. Ada orang dikatakan anta min ahlul jannah. Belum bisa masuk surga. Kalau masih ada ahlun nar yang masih punya tuntutan keboliman kepada dia. Wala bagi li ahadin min ahli nar Yadukhulun nar wa ahadun min ahli jannah yatlubuhu bimadlamah dan tidak boleh bagi siapapun dari ahlu nar masuk ke dalam neraka. Sementara masih ada ahlu jannah yang menuntut dia dengan sebuah kewaliman Tuntaskan urusan Bani Adam baru masuk ahlu jannah ke dalam surga, ahlu nar ke dalam neraka. Kultu saya tanyakan wa kaifa? Bagaimana caranya? Wa inna ma na'tillaha buhma. Bagaimana caranya? Kita akan mengembalikan kezaliman-kezaliman kita kepada dia. Kita datang kepada Allah dalam keadaan telanjang dan buhma. Nggak membawa apa-apa. Bagaimana caranya? Kal al-hasanatu wasayyi'at. Itu semua dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Bayarnya itu pakai amal kebaikan. Sampai tuntas kezaliman yang ada. Belum tuntas, habis amal kebaikannya, maka kejelekan yang dizalimi diambil, diberikan kepada yang menzalimi. ini, min Intaha. Selesai hadis yang cukup panjang ini dan disebutkan sebagian dalam Sahih Bukhari, sebagian dalam bidang yang uh, yang lainnya lagi dan dihukumi hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini panjang yang diinginkan hanya cuma satu, kata-kata fakhoroja fa'tanakani. Abdullah bin Unais keluar lalu merangkul sahabat Jabir. Ini menunjukkan apa? Yang pertama adanya masyru'iyatul mu'anaqah. Syariat berangkulan namanya mu'anaqah. Tapi pada riwayat ini yang perhatikan, mu'anaqah itu dilakukan ketika ada orang yang Eh, baru nyampe dari Safar. Abdullah bin apa Jabir bin Abdullah dari Madinah, Safar menuju ke Syam. Di Syam ketemu Abdullah bin Unes. Maka diajak berangkulan di situ. Qadim min Safar, datang dari Safar. Berangkulan. Dan lama tidak ketemu. Sahabat Jabir di Madinah, Abdullah bin Unes di kota Syam, lama tidak ketemu. Begitu ketemu langsung berangkulan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, mu'anaqah itu tidak dilakukan setiap kali ketemu. Lain dengan musofahah. Kalau jabat tangan, itu setiap kali ketemu. Ketemu orang, jabat tangan. Salam, jabat tangan. Tiap kali ketemu, itu jabat tangan. Namanya musofahah. Kalau mu'anaqah, saling berangkulan, itu hanya pada dua keadaan saja. Yang pertama, Iyalah lil qadim minas safar bagi seseorang yang datang dari safar pulang dari safar berangkulan ketika ketemu atau yang kedua tulul ghaibah lama gaib lama tidak kelihatan lama kapan eh, nggak pernah ketemu baru berangkulan jadi di di, di double ketemu dia salam jabat tangan mu'anakah berangkulan. Jabat tangan dan salam pahalanya bisa meruntuhkan dosa. Mu'anakah tadi itu untuk mempererat hubungan antara mereka berdua. Dipaham ya? Hada wa hada. Ada orang pulang dari safar, dari jauh. Pulang dari umroh, pulang dari haji. Atau pulang dari luar kota. Mu'anakah. Lama tidak kelihatan, ketemu. Mu'anakah. Berangkulan. Barakallahu fikum. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Barakallahu fikum. Adapun mu'anakah e, eh, berangkulan setiap kali bertemu ini khilafus sunnah. Menyelisih sunnah para fikum. Menyelisih kebiasaan salafun salih rahimahumullahu taala sehingga bukan mu'anakah tapi musafahah. Kalau ketemu sering biasa ketemu, cukup dengan jabat tangan saja dan mengucapkan mengucapkan salam. Tapi di sana ada sesuatu yang ditanbih. Diperhatikan, diingatkan oleh para ulama terkait dengan masalah mu'anakah. Apa itu? Ha? Ada mu'anakah yang di dibenci. Bahkan dilarang disebutkan oleh As-Sayyid Ibn Abidin beliau mengatakan al-makruhu minal mu'anaqati ma kana ala wajhi syahwah yang dibenci yang dimakruhkan dari yang namanya mu'anaqah berangkulan ialah mu'anaqah yang ada unsur syahwat padanya hati-hati adalah yajuz nggak boleh. Nah, kalau kemudian uh, ah, cipika-cipiki laki dengan laki-laki kok ada gereng-gerengnya begitu, nggak boleh. Ya mungkin namun juga orang laki nggak beres, ya gitu ya. ya. Ini namanya penyakit yang nggak beres. Ada lecus. Perempuan dengan perempuan cipika-cipiki kok gereng begitu, nggak boleh. Sehingga betul-betul ini untuk ihtiram penghormatan, untuk takrim pemuliaan untuk mem mempererat hubungan ukhuwah di antara, di antara dua orang. Enggak ada unsur yang namanya syahwah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Ketika ada unsur syahwah, la yajuz. Enggak boleh. Itu semua dalam rangka menutup pintu-pintu celah-celah yang dilarang eh, dalam Islam. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Uh, sebagian pihak sebagian pihak biasanya mu'anakot disertai dengan takbil. Dengan ciuman. Betul ya? ya? Oh, ya. Hah? Ya mana? Begitu. Kamu begitu sambil sambil bunyinya. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, saya tahu dari dari jemaah. Kalau orang-orang kita ini gitu-gitu tuh kurang begitu mengekspresikan. Biasa aja gitu. Tapi kalau ketemu dengan yang dari luar sana, dari timur tengah sana begitu. Nah, sejauh setelah, Assalamualaikum, salam, Ini Gini sambil. Ada kalau itu. Apa hukumnya itu? Jawabannya sama dengan tadi. Ketika semata-mata menunjukkan ihtiram, penghormatan dan pemuliaan, sedikit pun tidak ada yang namanya syahwat, ya juz. Dia di, di, diperbolehkan para hukum tanda betul-betul sangat erat hubungannya antara dua orang tadi itu. Sangat kenal, sangat baik uh, muamalahnya. Barakallahu anda, anda harus mengerti di, di, di sebagian pihak atau sebagian anu, uh, punya adat seperti ini, itu jangan kaget. Nanti ada orang-orang yang nggak gini bingung. Bunga ngambung barang. Uh, e, atau gini-gini kan punya itu. Oh, diambung apa kok ngambung-ngambung barang? Uh, enggak, itu semata-mata ihtiram. Jadi yang bunyinya tok, pipinya nempel, ini bunyi. Hmm, hmm, gitu. Nah, ada Barakallah itu. Ini boleh yang penting satu, tidak boleh ada unsur syahwat padanya. Pada laki-laki atau pada wanita barakallahu itu. Juga terkait dengan, dengan mahram pun juga demikian. Tidak eh, uh, boleh ada padanya namanya unsur syahwat. Barakallahu itu. Sebagian pihak, lawak lagi ya, Itu Eh, disertai dengan takbirul yad cium tangan. Nanti akan dibahas insyaallah ya, ikhwan pada babi yang berikutnya lagi. Disertai dengan dengan cium tangan. Ini e, diperbolehkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, yang punya keutamaan dengan tanpa ada hulu padanya. asy Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala menjelaskan demikian. Dalilun ala jawazi takbili yadi al fadli wal ilmi biduni guluwin fihim. Boleh mencium tangan orang-orang yang mulia, para ulama dengan tanpa hulu ekstrim dalam menyikapi mereka, melampaui batas dalam menyikapi mereka para ulama. Semata-mata untuk ihtiram boleh. Terkadang Eh, anak ke orang tua, anak kepada bapak, kepada ibu, kepada kakak, kepada kepada paman, bibi, budi, bule begitu yang yang yang mulia atau kepada gurunya atau kepada ulama. Semata-mata uh, ihtiram enggak ada unsur hulu pada mereka ada ya juz. Nanti akan disebutkan insyaallah kan yang setelahnya lagi barakallahu fikum. Intinya ini secara global yang namanya mu'anakah. Difahami insyaallah ya. Ada waktu-waktu dianjurkan mu'anakah ada hal-hal yang diingatkan jangan terjadi pada yang namanya mu'anaqah. Barakallahu fikum. Nah, ada apa? Adapun uh, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini cukup banyak. Ini hadis menerangkan kepada kita tentang semangatnya sahabat di dalam mencari ilmu. Mereka mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Bayangkan satu hadis satu hadis dicari, dikejar dari Madinah menuju ke Syam. Satu bulan safar Madinah ke Syam. Baliknya lagi satu bulan lagi untuk satu hadis. Ini di zaman sekarang nggak ada ya, semangat yang seperti ini. Nah, di dekatnya dia loh males pak datangnya itu. Padahal sekali waktu pertemuan sekian hadis. Ya, Sekian ayat, sekian hadis, sekian faedah, sekian hukum, sekian bab. Allah musta'an. Maka kita harus menumbuhkan semangat. Ha? Jangan cuma ngaku-ngaku ahlu sunnah, ngaku-ngaku salafi, tapi semangat salafnya nggak ada. Layan bagi. Kita harus mencontoh mereka dalam semua hal. Dalam perkara akidah, ya. Dalam perkara ibadah, tauhidnya, dalam perkara manhaj, dalam perkara dakwah, semuanya. Akhlak, adab, juga terkait dengan tab semangat talabul ilminya. Ya perlu modal memang, perlu pengorbanan, perlu, perjuangan untuk talabul ilmi. Alhamdulillah dikasih kemudahan zaman sekarang barakallahu dah harus satu bulan safar untuk, untuk sebuah sebuah hadis, maka disyukuri. Satu kali hadir di masih ilmu musikan banyak bab, sekian banyak hadis, sekian banyak ayat, sekian banyak hukum, sekian banyak masalah diangkat, disyukuri. Dulu satu hadis sebulan safar, PP dua bulan. Harus beli onta dulu. Piro gara onta ya? Larang itu. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin nah, ada satu ilmu. Antum ah, di Surabaya, ilmunya di mana nih? Nah, Di luar Jawa sana. Atau mungkin di di Jakarta sana. Antum beli mobil dulu. Beli mobil, udah. Safar ke Jakarta untuk satu hadir. Mungkin mikir-mikir lah yore iya, satu beli mobil segala. Loh. Itu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada dulu mengatakan, mosok satu aja harus beli onta, safar sebulan ke, ke Syam, bolak-balik dua bulan. Apa ini? Hulu ini. Tidak hulu. Itu semangat yang tinggi. Dikarenakan tahu pentingnya ilmu. Tahu pentingnya ilmu. Para. Sehingga semangatlah. Di zaman sekarang ini, dikasih kemudahan-kemudahan Terhadap ilmu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Hakada salaf. Sehingga uh, dikatakan oleh para ulama kalau dibandingkan dengan mereka nggak ada apa-apanya ya. Semangat kita yang sudah sangat maksimal di zaman sekarang ini dibandingkan dengan salaf nggak ada sebukunya. Ya. Sebayangannya antum aku taklim bendino ini, nah, taklim tiap hari, ben sore sampai maghrib, wah. Kalau apa-apaan ya kan. Hmm? Masih kalah sama sahabat Jabir bin Abdullah. Barakallah itu. Maka dijaga semangatnya. Barakallah itu. Taib. Uh, eh, yang berikutnya lagi adalah semangatnya para sahabat di dalam menjaga hadisnya Rasulullah SAW. Menjaga sunnah. Khawatir kalau beliaunya mati atau temannya mati, hadisnya belum diketahui, belum disampaikan. Barakallahu Taib, adapun isi hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang masalah nanti dia qiyamah. Semua umat manusia dan jin tanpa terkecuali hamba-hamba Allah dibangkitkan dalam keadaan urat dan hurla khufatan uratan ghurla, tidak pakai sandal, nggak pakai alas kaki, nggak ada sehelai benang pun, nggak berkhitan, buhman tidak membawa apapun. Polos, seperti bayi baru lahir. Barakallahu itu. Dan kala itu kala itu tidak ada yang uh, kemudian punya waktu dan punya kesempatan untuk macam-macam. Saya tanyakan kepada uh, oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidak pakai apa-apa, nanti pada melihat. Tidak bisa. Perkaranya lebih dahsyat, peristiwanya lebih mengerikan daripada yang kamu duga. Sudah lupa dengan bapaknya, lupa dengan ibunya, lupa dengan anaknya, lupa dengan saudaranya. Masing-masing sibuk dengan keadaannya masing-masing. Nah, kiri seperti itu. Nah, ikhwan, itu semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang pintar, yang bodoh, semuanya sama akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini. Allahul musta'an. Baik. Kemudian disebutkan di sini Allah Azza akan memanggil mereka dengan saut. Memanggil mereka dengan suara. Jadi kalamullah suara namanya suara Allah akan terdengar. firman Allah akan didengarkan oleh hamba-hambanya yang jauh, yang dekat semuanya sama bisa mendengarkan dengan jelas firman Allah Azza wa tersebut. Isinya adalah terkait, terkait, terkait dengan permasalahan Eh, kau boliman, kau boliman antar sama hamba. Ahlul jannah tidak akan bisa masuk surga sampai selesai masalah uh, Bani Adam. Ahlun nar juga demikian tidak bisa masuk neraka sampai selesai masalah yang namanya hak-hak Bani Adam. Barakallahu Terkait dengan Allah Azza wa Jalla hak-hak Allah selesai. Tapi terkait dengan hak Bani Adam itu dituntaskan di sana. Maka di sana ada orang yang muflis yang bangkrut. di sebentar hadis, seseorang yang datang dari kiamat membawa sekian banyak pahala amal kayak gunung. Pahala ini, pahala sholat, pahala sodako, pahala puasa, pahala ini, pahala itu banyak. Tapi semasa di dunia dia pernah memukul fulan, pernah mencaci maki fulan, pernah eh, menampar fulan, pernah merupakan darah sialan, banyak kezalimannya. Maka diminta di sana hanya ada hasanah atau syi'at. Hanya ada kebaikan dan kejelekan. Maka kebaikan dia diambil untuk membayar kewaliman si fulan. Silakan semuanya. Sudah. Sampai habis. Habis semua kebaikan dia. Ternyata kewalimannya masih banyak. Maka kejelekan orang yang dia bolimi diambil. Diberikan kepada dia. Maka dia pun dikembalikan dan ditelungkupkan dalam neraka jahanam. Nauzubillah ini. Hadzal muflis. Maka ini ada anjuran yang sangat semasa kita masih hidup diminta untuk menyelesaikan semua bab-bab yang terkait dengan Bani Adam. Kalau terkait dengan Allah Azza wa Jalla lebih mudah ya Pak. Istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha lebih cepat urusan terkait dengan Bani Adam tidak bisa. Dituntaskan di sana. Kalau di sini belum tuntas akan diselesaikan di sana. Di mahkamah akhirat. Di sini atau masih bisa membayar dengan denda uang atau dengan penjara atau dengan apa begitu. Di sana tidak ada itu. Hanya ada kebaikan atau kejelekan. Maka tuntaskan semua di sini. Jika Anda pernah merasa boleh kepada orang lain, segera minta maaf. Segera minta maaf. Ketika merasa pernah mengambil hartanya orang segera dikembalikan. Terkait dengan Bani Adam tuntaskan di dunia. Lebih baik antum menderita di dunia untuk menyelesaikan hak Bani Adam daripada di akhirat nanti. Di sini ya. Barakallahu <clears throat> Ini itu pembahasan daripada hadis Abdullah bin Unais yang disampaikan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu majma'in. Intinya yang kita bahas sekarang terkait dengan masalah mu'anakohnya tadi itu. Gitu ya. Mu'anakoh tadi dengan perincian di atas. Dipahami insya Allah ya? Mafhum. Yang berikutnya lagi. Nah, ya kan? ini nggak usah satu jam sudah sikap banyak hadir. Nggak usah satu bulan menuju ke Sidayu. disyukuri. Itu namanya kemudahan dalam menimba ilmu agama Allah. Tapi yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu taala babur rajuli yuqabbilu ibnatahu. Sekarang bapak yang berkaitan dengan masalah mencium. Bab seseorang mencium putrinya. Bab seseorang mencium putrinya. Apa hukumnya seseorang laki-laki mencium putrinya? Barakallahu fikum. Kita baca dulu riwayatnya baru dibahas. Qala rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn al muthanna Qala haddatsana Utsman ibn Umar. Qala haddatsana Israil bin Yunus bin Bisa Qasabi'i an Maisar bin Habib an al-Minhal bin Amr an Aisyah bin Talha an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana asbaha hadithan wa kalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih mirip ucapan dan cara bicaranya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan Fatimah. Fatimah ini paling mirip dengan Rasul kalau lagi bicara kalau e, cara bicaranya. Siapa Fatimah? Putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi aqama ilaiha farahhaba biha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatimah kalau masuk menemui Rasulullah SAW beliau bangkit berdiri untuk menyambutnya di tarhib mengatakan marhaban bibnati begitu dicium dan didudukkan di tempat duduknya wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi Maksudnya oh, tuh. Ya wis adzan sih. Fadhal. Tadi itu dulu adzan. Fadhal. Adzan dulu. Teruskan di saya. Baik barakallah. Diteruskan kembali. Qala wa kana idza dakhala 'alayha qamat ilayhi fa akhadhat bi yadihi rahabat wa qabbalathu wa atlasathu fi majlisiha. Begitu pula ketika Rasulullah SAW masuk menemui Fatimah, Fatimah pun bangkit menyambut ayahnya, diambil tangannya, ditarhib, marhaban bi abadi, dicium dan didudukan di tempat duduknya. Qala fadakhalat alaihi fi marabihi alladhi tuwfiya farahhaba bihi wa qabbalaha. Ah, kemudian Fatimah masuk menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit yang beliau wafat padanya. Rasul pun mentarhib, mengatakan marhaban kepada Fatimah dan menciumnya. Ini hadis sahih. Barakallahu fikum. Berarti ada contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mencium putrinya Fatimah radhiyallahu talanha dan Fatimah sudah berkeluarga. Artinya bukan anak kecil, sudah besar. Barakallahu Ini ikhwan azakumullah adalah takbil ar-rahma syafaqah. Ciuman kasih sayang kepada anak. Itu pada umumnya dicium pada keningnya. di sininya. Barakallahu Syaratnya cuma satu. Tidak boleh ada padanya syahwat. Jadi aman dari fitnah syahwat. Baik uh, pada laki-laki pada, pada bapaknya atau pada anak putrinya. Bapaknya kasih sayang. Anak wedoke kemudian merasa, oh bahaya, jangan. Hah? Atau anak putrinya biasa, bapaknya yang error, nggak boleh. Ketika ada unsur fitnah syahwat, layak yajuz hukumnya haram. Jadi kalau semata-mata kasih sayang itu diperbolehkan. Biasanya di bagian kening. Ah, Barakallahu ah, Kalau ke dia mu'anakah itu juga demikian. Eh, cipika-cipiki tadi berangkulan semuanya dengan syarat tidak ada padanya yang namanya syahwat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada ya jus ah, Anak putri mencium ayahnya juga demikian. Semuanya dengan ketentuan tidak ada padanya yang namanya syahwah. Kalau anaknya masih kecil itu biasa. Ah, masih kecil, tahun dua tahun belum balik itu biasa. Dicium bibinya, dicium uh, keningnya itu biasa. Padanya jelas sisi rahma lebih dominan. Barakallahu Yang dibahas sekarang yang sudah besar, sudah dewasa, sudah balik, bahkan sudah, sudah keluarga. maka dengan ketentuan harus aman dari fitnah dan tidak ada badannya yang namanya syahwah. Barakallahu fikum. Sehingga digabungkan ketika bertemu mengucapkan salam, assalamualaikum. Terus jabat tangan, ah jabat tangan. Kalau biasa ketemu, tidak usah rangkulan, cukup dicium keningnya kalau pada anak dia, keningnya Atau putri pada bapaknya cium keningnya begitu. Ah, barakasikum. Jabat tangan perkara sunnah, salam perkara sunnah, penggabungan jabat tangan dengan salam itu menggugurkan dosa, eh, terkait dengan mencium kening itu menambah kasih sayang antar dua orang. Barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya? Ada Barakallahu fikum. Ini adalah adab-adab mulia yang diajarkan dalam Islam. Adapun yang setelahnya cukup panjang Evan pembahasan mencium tangan, mencium kaki. Nanti akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala wallahu taala a'lamu بالصواب والحمد لله رب العالمين